tenggene kitab Fathul Izar. Fathul Izar niku adalah kitab membuka sarung. Wah, ini mantep nih. Pembahasan bab kitab Fathul Izar yang namanya ingin memiliki zuriyah, memiliki keturunan memang adalah tujuan orang nikah. Karena tujuan orang nikah salah satunya kasrotu an-nasl, ingin meneruskan darahnya ingin meneruskan generasinya, maka anak akan niru kali akhlak kepribadian orang tua, maka dari cara memilih seorang istri gini ku dijadikan ibu wis ono tuntunane wis anak adabe. Tanggene Fathul Izar, maaf maaf niki nun sewu. Ketika seorang suami istri hendak melakukan hubungan jima, maaf nun sewu. Niki wonten adab waktunya dianjurkan tengene fathul izar suami istri melakukan hubungan jima niku pas malam Jumat. Nek malam Jumat kok seorang suami istri menikah melakukan hubungan jima yang pertama dados ibadah, yang kedua kok didadekaken dados keturunan, insya Allah niku dzurriah ingkang bonafit malam Jumat. Ada waktu yang dilarang Walaupun sah menurut agama dan pemerintah untuk saling bergaul, tapi ada waktu yang dilarang oleh kitab Fatul Izar, gini ku nggak boleh di hari malam Sabtu. Puasa disit, Pak. Mas Aris. Aris apa Arif? Arif. <laughs> Mas Arif, malam setua jangan diterjang. Kenapa? Karena sampai seorang suami istri melakukan hubungan jimat tenggene malam satu, kok tidak dosakan putra, maka anak keturunannya biasanya nakal-nakal. Niki sanes sekolah sing matur loh. Niki kitab fatul Izar. Orang percaya yang ngono percaya ya silakan. unyamu sekedar nyampek natok <laughs> Ibu bapaknya matur, sekadung dadi jela." <laughs> Niki kula hanya menyampaikan bab waktu niki nun bab waktu. Karena kok sampai terjadi, biasanya bocah ini ku nakal. Diomongi mesti gentak-gentak nembe diperintah tuk nyentak. Perintah boy, niki bener-bener kon tuku lombok gare kon mangkat tuku kemiri. Nani san gawe, Yung. Akhirnya yang ucap Wala bocah ya Allah Sangang bulan sepuluh dina kue nang wetengku kene Orang ngerti nih ponangi nyonggone donga Orang mandek-mandek Nyonggone ngandut roni nyawa bareng tilarir Nama gentak-gentak kayak kue ya Allah bocah Maka dekita tenggene Fatul Izar Malam setu Tidak boleh berhubungan cima Yang kedua Malam ahad Gimboten parang berhubungan Bapak matur selesai dendet dendet ke bocah ngomong. <laughs> Tenang, hanya dua malam niku tok, Pak. Malam Ahad karo malam Setu. Malam Setu karo malam Ahad, malam Minggu niku mboten pareng. Di luar itu silahkan boleh. Kau umpama keterjang, kelalen khilaf, anu geblet banget mumpuni. Ya kepreman nih masih gak dicempit naring lawang. Maaf lo nek nun sewu mandan kasar ngene ngomong. Maka nek keterjang jur sadar wala malam minggu jebule. Maka silakan dikifaroti. Ngene ku dibakanti kanti nyodakoi bocah yatim. Sodako karo doa pak monggo. Bros bros bros bros. Ora percaya yang ngono percaya ya alhamdulillah niki kula namung nyampeaken dibuka monggo kitab Fatollah Izar niku disampaikan ngaten maka ketika seorang suami istri mau melakukan hubungan jima niku wonten wektune wonten adabe sampai Imam Al-Ghazali nambahi khusus malam 15 bulan Hijriah Ya niku malam padang wulan niki cementore padang wulan niku nggih mboten pareng sami istri melakukan hubungan jima mboten dene kopi-kopi dilarang ya kuwi si keprime <laughs> niki kan diagem nggih monggo mboten nggih mboten napa-napa sing penting niku kuau kula sampun menyampaikan bab ngaten maka ketika suami istri melakukan hubungan jima maka onten adabe Mbak Tian Mas Aris yang pertama mandi dulu siram bin adus badane persitur seger sak pun mandi njur wudu rasane badane bersitur suci alias steril habis wudu terus salat sunnah dua rakaat nah niki pengantin anyar sering kelalen mboten salat ngutamakan salatnya rumingin habis salat terus pakai wewangian pakai harum-haruman habis pakai wangian tadarus Quran sejus utawi rong jus mohon Mbak Tian ora padha dalam dalam. Kesuwen kesuwen. Pengantin nanyare kan Mbak Tian karo Mas Aris ngapain sampean sing ora sabar. Nah niki kan adab, jadi kepingin deh putra-putri solih solika mandi, wudu, salat sunnah, lajeng pakai wewangian, terus Quran, sejus kakian ya sain lah utawi seruku, habis baca Quran terus maca solawat ting seket. Mulane dicicil kiti suk. Ben bengi uli seket Wis maca solawat 250, zikir aja kelalen ya Ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif tekan bengi tuli uli ngatus karo solawat akhirnya bermaca maca solawat karo zikir uli lima ngatus ora orasida kebablasan subuh tekan isuk tapi insyaallah anggar dilakoni Mbak Tian putra-putri pada soleh solehah tapi ya pancen jarang sih sing bisa ngelakoni kayak gue tapi insyaallah ramah biungnya kula bisa ngelakoni mulanya metune kayak nyong ya gue kayak ndean nyongnya orang ngerti tepate maka ketika suami sudah dalam keadaan darurat darurat niku napa nggih e, bisa serakanti gue uh, apa ya dalam kebelet uh, apa ya tepatnya ya dalam bandreng kilurai lo sing marai lo temenan yang orang ngapusi pak lurah kali pak kaji niku bandreng kok kayak waduh sarap babaran bandreng Ya wis lah bahasane sampang kayak gue ya, yang manut bae lah. Kalau suami sudah dalam keadaan darurat alias bandreng banget kayak gue ya. Ya baca Fatihah orang apa-apa Mbak Tian, Mas Arif, tapi baca Fatihahnya yang runtut dari bismillah, alhamdulillah sampai walabbalin, Amin. Di samping Fatihah juga ada doa khususnya Mbak Tian, Mas Arif pun sak gedongan napa dereng? nyong takon Mbak Tian. Ampun saged dongane alhamdulillah. Umpamane kok kelalen kesupen dongane, mangke nyuwun diwarai karo Pak Lurah Sarikun. Ora bapak kader Pak Lurah dewe kiki doa mendekati istrinya atau doa bade bandreng. Lurahe sing marai temenan lho punyane si polos banget. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaitana wa jannibis syaitana tanah. Kalau Mas Arif udah dua begitu, Mas Arif tinggal gacrok pun beres urusane. Doa niku mangke niki tujuan artinya pertama supaya waktu lagi gacroke ora digoda setan. Setara bakalan doyan dedeme terlalu dulit malampir mampir nyeplet taraklet gran ora condong banaspati ilu ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe rawe rantas, malang malang putung, dongane wis tuntas, Mbak Tian jaluk diambung. I yang kedua arti doa tujuan niku mangkene iki supaya sak dzurriah keturunan putra putrine rezekine pun tidak kecampuran setan pun ditongani nikulah karena orang tua menikah badai membentuk yang namanya zuriat keturunan dan sangat-sangat penting maka dari cara membuatnya saja wis ono adabnya wis ono tata carane anang ilmune bareng tiang sepuh punya kewajiban memberi rezeki kang halal kemudian mengenalkan dengan bab agama, jangan lupa memberikan asmo ingkang sae. Maka maaf, ada bahasa pepatah apalah arti sebuah nama. Oh, jangan salah, nama niku sangat penting. Mendikanipun Kanjeng Nabi, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa asma'i abaikum. Ternyata kita ngenjang wonten akhirat akan dipanggil sesuai dengan namanya dan nama ayahnya. ahsinu asma akum maka perindahlah pun panjenengan. Maka orang tua badai ngutip dari Al-Quran untuk menamai anak boleh. Tapi kalau ngutip dari ayat Quran, tanglet kali Pak Kiai. Maknane nopo, artine nopo. Kadang ada orang tua Dumeh niki apik kalimate teng ayat Al-Qur'an jur dipun paringaken kali putrane anak etiparinya semua Malikal Mulki. Uduh uduh. Artine raja ning raja. ni raja sengalam dunia Buatan pantas seorang hamba namanya Malikal Mulki. Nek Malik tok mboten apa-apa. Tapi sampai Malikal Mulki niku sing dilarang karena niku pun Gusti Allah. Onten kejadian kakak kelas saya di Aliyah dulu. Asmane Malikal Mulki. Ternyata non sewu bocah meriangen mawon. Akhirnya Pak Guru nggih kula jor tindak tenggene daleme paring pirsa kali tiang sepuh ngapunten saderenge Bapak Ibu niki bukan kita maksud mengguru ini mboten tapi nek kerso panjenengan midhangetaken saran kadosipun putane panjenengan asmane dipun gantos kemawon Malik tok nggih saged tapi Muhammad Malik nggih monggo tapi nek Malikal Mulki niku nun sewu artine rajaning raja badhe diagem nggih monggo niku Muhammad Malik utawi gantos asma liyantune nggih monggo mboten nggih monggo kersa panjenengan tapi manut alhamdulillah digantos jur bocah ya waras selamat alhamdulillah tume mundut saking Al-Qur'an putane diparing asma saitoni rojim. Kaya setan beter kutuk banget ya Allah. Orang ngerti ngesuk gede dadi mubalik. Kita lanjutkan acara yang keempat adalah mau itu hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Syaitonirojim. Rojim. Urung munggah kiai ini jamang awis bubar. Wong sing ceramah setan Badai mundut saking Al-Quran boleh dari nabom silakan dari kitab dari syair silakan monggo Badai mundut saking basasan ya boleh Tapi tanglet kali para sesepuh Jangan sampai kita tiru-tiru wong barat tapi kebablasan Contoh zaman sekarang banyak lagi rame Nama anak singkatan dari nama ayah dan ibunya Tujuannya Islam bukan mensyariatkan seperti itu. Yang geraki ketemu pas api kura papa. Contoh, bapaknya Dedi, biyungnya Novi, anaknya Dadi Devi. Mantan apik lah. Tapi kan melas sing bapake Basuki biunge kokom, anak ke Baskom. Ya mungkin Basuki memang artine sae, kokom Yoko ya Maria artine bulan. Tapi melas anake dadi Baskom binti Basuki. Monggo tanglet rumiyin. Nah niki kita cari seorang anak perempuan untuk dinikahi geniku khususnya bagi laki-laki yang hendak memilih maka pilihlah dari keturunannya oh keluarganya santri oh keluarganya yang baik-baik maka dipilih karena zuriahnya dan yang keempat paling penting wali hasabiha seorang perempuan dinikahi sebab karena wali diniha karena agamanya dipilih karena agamanya Islam sesama imane podo amine yo ya podo maka dipilih karena walidi ha sebab agamanya Alhamdulillah Jene Pinanganten Sarimbit telah melaksanakan akad nikah ijab kabul kalau semantan 4 Agustus 2021 Alhamdulillah berlangsung kanti lancar dan tidak ada halangan satu apa maka rawuh panjang sedaya untuk meriki dipun suni siadah doa kagem pinanganten rimbit mudah-mudahan Mas Arif kalian Mbak Tian saged tombal keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah keluarga ingkang ahlul ibadah keluarga ingkang ahlul jannah sedaya hajat satipun ijabah kabaran keluarga ingkang dados contoh teladan kanthi sae dados keluarga ingkang ahlul Quran keluarga ingkang leres-leres memberikan teladan kare masyarakat Allahumma Ibu Haja anis keluarga dipun parisa panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sedaya hajat tipun ijabah kita tipun tetapakan islame tipun tetapakan imane tipun tambahi ihsane tipun paringi panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah dijauhkan dari segala wabah dan musibah dipun paringi badan kanti sehat wal afiah pungkasan yuswa saged husnul khatimah amin Allahumma amin Allahumma